وعلى آله وصحبه ومن والاه وناصره Alhamdulillah Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengumpulkan kita semuanya di majlis yang penuh dengan keberkahan Di majlis yang penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini pada pagi hari ini dihitung sebagai amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan insyaallah perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi perkumpulan yang akan mendatangkan keridhaan Allah perkumpulan yang akan mendatangkan keberkahan bagi diri kita dan keluarga kita insyaallah amin ya rabbal alamin mari kita lanjutkan pembacaan kitab al-hikam yang biasa kita baca setiap Rabu pagi di Masjid as ini Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu man nadhara ila dunya bi ainai ra'sihi ra'a ghururan wa zura wa man nadhara ilaiha bi'ainai qalbihi ra'a haba'an mansura Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau berkata barang siapa yang melihat dunia memandang kehidupan dunia memandang hakikatnya dunia dengan mata dan kepalanya maka sesungguhnya yang dia pandang adalah hururon wazuro yang dia pandang adalah tipuan-tipuan dan segala macam sesuatu yang buruk itu bagi orang yang memandang dunia dengan mata kepalanya wa man nadhara ilaiha bi'ainai qalbihi ra'a haba'an mansura dan barang siapa yang memandang kepada dunia dengan mata hatinya maka dia akan melihat bahwasanya dunia ini habaan mansura yaitu sesuatu yang tidak bermanfaat kalau di dalam bahasa Al-Qur'an habaan manthura itu kal gubaril mufarrak seperti debu yang dicerai-beraikan. Debu itu kalau ditepuk gini aja sudah nggak ngumpul jadi satu, bercerai-berai. Nah, ini termasuk kinayah daripada adamun naf'i yaitu tidak bermanfaat sama sekali. Yang pertama tadi barang siapa yang memandang dunia dengan mata kepalanya, maka dia akan mendapati dunia ini cuma sekedar tipuan dan sesuatu yang palsu serta sesuatu yang buruk. Memandang dengan mata kepalanya. Kita melihat dunia itu seakan-akan menjanjikan kebahagiaan, tapi sesungguhnya dunia itu nggak menjanjikan kebahagiaan sedikit pun. Apakah orang kalau sudah punya harta yang banyak dijamin hidupnya bahagia? Belum tentu. Apakah kalau hartanya sedikit hidupnya pasti menderita? Juga belum tentu. Gak ada yang tahu. Dunia tidak menjanjikan kebahagiaan dan tidak memiliki dunia juga tidak menjanjikan kesusahan hidup. Akan tetapi yang menjanjikan kebahagiaan adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjanjikan kebahagiaan adalah hati yang qanaah, hati yang menerima pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjanjikan kebahagiaan. Karena itu keliru sekali kalau punya cara pandang ataupun cara pikir dunia ini bisa menjanjikan kebahagiaan belum tentu taatnya kita kepada Allah itulah yang akan menjanjikan kebahagiaan. Cintanya kita kepada Rasulullah, cintanya kita kepada para ulama itu yang akan menjanjikan kebahagiaan. <clears throat> Kita bisa lihat berapa banyak orang yang cari dunia terus. Cari dunia sampai lupa sama akhiratnya pontang-panting, siang malam cari dunia. Siangnya kerja, malamnya masih urusan bisnis lagi. Kadang-kadang malamnya masih ditambah kerja lagi. Kan tetapi kadang-kadang ketika sudah terkumpul, hartanya sudah banyak, dunianya ada, menikmatinya nggak bisa. Gimana kok nggak bisa menikmati? Punya mobil, jadi hasil kerjanya punya mobil. Tapi begitu mobilnya jadi, orangnya kena stroke. Yang dinikmati bukan mobilnya, kursi rodanya yang dinikmati. Lumpuh wal billah min dzalik. Ini banyak terjadi. Seakan-akan menjanjikan kebahagiaan, hartanya sudah ada. Menikmatinya nggak bisa. Ada lagi orang yang mati-matian mengumpulkan harta mati-matian siang malam kerja sampai pada satu usia sudah cukup ini kerjanya waktunya foya-foya kena sakit kena sakit tidur nggak bisa enak kenapa sakit soalnya enak mana tidur di kasur spring bed ada AC-nya tapi pakai infus atau tidur di kasur yang biasa tempatnya diadasi cuma kipas angin kadang-kadang nggak ada kipasnya pakai angin dari luar angin malam tapi tidur dalam keadaan sehat walafiat lebih nikmat mana lebih nikmat tidur tempatnya biasa akan tetapi dalam keadaan sehat walafiat itu yang lebih nikmat Nah kalau cara pandangnya dunia itu menjanjikan kebahagiaan terus tertipu Maknanya gurur itu zahiruhu mahbubun wa batinuhu makruhun. Maknanya gurur itu adalah zahirnya ini bagus, tapi dalamnya itu buruk. Kayak wadah, Dan ada sesuatu wadahnya bagus, tapi dalamnya buruk. Lebih enak mana? wadahnya bagus tapi dalamnya cuma kerikil tiga biji apa wadahnya jelek tapi dalamnya emas jadi kita memilih wah wadahnya jelek nggak apa-apa tapi dalamnya emas daripada wadahnya bagus tapi dalamnya cuma kerikil inilah dunia inilah dunia yang sering memperdaya kita yang sering membuat kita itu lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini buat orang yang memandang dengan mata dan kepalanya loh ya. Belum memandang dengan mata hatinya. Buat orang yang memandang dengan mata dan kepalanya. Buat orang yang sibuk ambisi terus urusan dunia. Kadang-kadang nanti rumahnya mati-matian bangun rumah. Tiap hari ngawasin mandornya. Uangnya enggak sedikit yang dikeluarkan. Bangun rumah kalau perlu bangun istana sekalian. Kalau dia meninggal gimana? Dibawa mati enggak? Eh, dibawa mati sama sekali. Punya mobil mewah. Mobil bagus. Kalau dia meninggal gimana? Apakah mobilnya juga ikut dikubur? Enggak dikubur, jadi mobilnya orang. Punya istri. Disayang istrinya. Dibelikan segala macam perhiasan Buka aurat dibiarkan. melanggar aturan Allah dibiarkan. Kasih perhiasan, kasih mobil, kasih segala macam. Kalau dia meninggal jadi istrinya orang. Ini kehidupan dunia. Ini kita mandang dengan mata yang sudah jelas kelihatan. Ini kehidupan dunia banyak tipuannya. Ini baru mata kepala bukan mata hati. Ini kalau kita mencermati kehidupan dunia. Orang yang sampai bunuh-bunuhan karena urusan dunia banyak enggak? Banyak. Yang sampai saling memutuskan hubungan silaturahmi karena hubungan dunia banyak. Yang sampai saling berbuat dolim karena urusan dunia banyak. Kenapa? Hururan. Dunia itu adalah sesuatu yang sifatnya itu menipu. Pernah Diceritakan Nabi Isa alaihi salam beliau waktu itu keluar bersama seorang muridnya. Keluar bersama seorang muridnya. Kemudian Nabi Isa ketika di tengah perjalanan membawa bekal tiga. Bekal tiga, Nabi Isa makan satu, muridnya makan satu. Kebetulan ini bukan murid yang baik. Waktu Nabi Isa pergi sebentar ditinggal roti yang satu habis ini jelas yang makan muridnya kan muridnya ditanya sama Nabi Isa kamu makan ini roti ini ya saya nggak makan ah, sudah Nabi Isa jalan lagi ya Nabi Isa melihat waktu itu banyak kejadian diantaranya nyembelih ayam ketika nyembelih ayam setelah makan ayam kemudian Nabi Isa berkata berkat Allah iznillah hidup lagi ayamnya muridnya kaget coba sekarang berkat Allah yang sudah menjadikan ayam ini hidup kembali coba saya sekarang mau tanya sama kamu yang makan roti tadi itu siapa? nggak tahu Akhirnya singkat cerita Nabi Isa waktu itu lihat ada tiga batu sama Nabi Isa dirubah jadi emas semuanya. Dan kata Nabi Isa, ini satu buat aku, ini satu buat kamu, yang satunya buat yang makan roti tadi. Ngaku muridnya, saya yang makan. Ya sudah, kata Nabi Isa, sudah. Oh, berarti kamu yang makan. Sudah, kamu nggak usah ikut lagi sama saya. Ini tiga-tiganya emasnya buat kamu semuanya. Ini cerita bab gururnya dunia. Gimana menipunya dunia? Jadi murid itu lihat keramat segala macam nggak ngaku, begitu lihat emas ngaku. Ini jadi imannya ada di emasnya ini muridnya ini. Akhirnya murid itu ya sudah dapat emas tiga besar-besar. Itu zaman dulu itu alat tukarnya kan pakai emas. Itu emas tiga besar-besar ya bisa bangun rumah seisinya isinya sekalian. Sak mobilnya sekalian mungkin kalau di zaman itu. Masih gak besar-besar timbul masalah baru. Gimana? Bawanya itu gimana? Cara bawa emasnya itu. Emasnya kan besar-besar. Akhirnya dia bingung. Lama kemudian datang dua orang perampok. Dua orang perampok, satu lawan dua. Yang muridnya itu diancam? Ayo serahkan emasnya ini sama saya. Akhirnya terjadi perdebatan ini tuh perdebatan sengit sampai akhirnya sepakat nyajak emasnya ada tiga yang dua buat perampoknya yang satu buat saya sudah bisa dibawa ini bisa dibawa ini sudah ya kita sambil nunggu istirahat Salah satu silahkan beli makanan dulu. Ini salah satu nyuwil emasnya itu sedikit, diambil emasnya itu sedikit, kemudian dibawa beli ke pasar. Bawa beli ke pasar. Sampai di pasar seorang murid ini mikir, wah ini mereka kok enak-enakan. Ini emas seharusnya jadi milikku, tapi mau, mau diambil sama dia enak-enakan ini ya sudah makanannya itu dia beli tiga yang dua dikasih racun buat si perampok ini dikasih racun yang makanannya dia nggak dikasih racun sama dia Terus dia pulang dari pasar bawa makanan si perampok dua juga mikir demikian ini kalau dia datang kita bunuh supaya emasnya jadi miliknya kita satu-satu kurang satu setengah satu setengah baru pas itu emasnya Akhirnya muridnya datang ke sana dibunuh. Sama dua perampok ini, dua perampoknya makan bungkusan tadi itu mati tiga-tiganya. Akhirnya enggak lama kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika melewati daerah itu lagi, ketika melewati daerah itu lagi, dilihat ada tiga jenazah sama dilihat emasnya masih ada. Sama Nabi Isa lihat Gimana dunia memperlakukan mereka? Gimana dunia sudah menipu mereka sampai akhirnya saling bunuh untuk mendapatkan dunia dan gak ada satu pun yang dapat dunianya. Ini baru memandang dengan mata kepala. Sekarang yang kedua, baman nadoro ilaiha bi qalbihi, barang siapa yang memandang dunia dengan mata hatinya, Ro'a habaan manthura. Maka dia akan mendapati habaan manthura. Apa habaan manthura? Habaan manthura itu bagaikan debu-debu. Enggak -debu. ada manfaatnya sama sekali dunia. Karena hartanya banyak masuk ke dalam surga, belum tentu. Karena hartanya banyak jadi orang yang taat kepada Allah, belum tentu juga. Oke, hati-hati. Dunia itu bukan tanda orang itu semakin taat. Hati-hati kalau banyak semakin banyak hartanya, semakin lupa sama Allah malah semakin banyak hartanya. Hati-hati, ujian ini nanti. Korun itu hartanya seperti apa banyaknya? Perguda apa isinya Pertempat untuk penyimpanan hartanya korun itu kuncinya yang bawa 70 orang nggak kuat. Jadi bayangkan tempatnya seperti apa besarnya. Itu karena dia bukan orang yang taat kepada Allah, sekalipun hartanya banyak masuk ke dalam neraka. Jadi dibuat untuk contoh hal-hal yang buruk ya korun. Banyak kisah yang menceritakan bahwasanya dunia tidak bermanfaat sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis nyatakan kalau dunia ini nilainya itu seperti sayapnya nyamuk, maka orang kafir sedikit pun tidak akan dikasih satu teguk air oleh Allah. Maksudnya apa? Dunia itu lebih rendah di mata Allah dibanding sayapnya nyamuk. Ada orang nyimpan sayapnya nyamuk? Gak mungkin ada. Kenapa? Tidak ada nilainya ini. Sayapnya laron itu. Kalau musim hujan kan banyak. Apa terus disembeni sama orang? Tidak ada nih disapu dibuang. Kenapa? Tidak ada gunanya. Lah dunia di mata Allah itu lebih rendah daripada itu. Jauh lebih rendah, jauh lebih hina daripada semuanya itu. Itu dunia. Di mata Allah. Karena itu kalau semakin banyak hartanya ternyata semakin lupa. Hati-hati. Bisa jadi dunianya itu sama Allah memang dikasih supaya nanti bisa lebih disiksa di akhirat. Wal min Ini baru memandang dengan pandangan mata hati. Habaan mansurah tidak bermanfaat sedikit pun dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat di mata Allah hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu janganlah kita menjadi orang yang tertipu dan jangan kita menjadi orang yang mencari sesuatu yang enggak ada nilainya sedikit pun di mata Allah. Jangan kita menjadi orang yang menganggap dunia itu segala-galanya. Kalau sudah punya harta, berarti bahagia. Akhirnya demi harta siap untuk menipu orang lain. Demi harta siap untuk menyakiti orang lain. Itu efeknya. Kenapa? Kalau sudah mengagumkan cinta dunia ada di dalam hati. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati ad-dinar wa dirham. Atau dalam kitab lain wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu punya fitnah. Umatnya Nabi Musa, fitnahnya itu patung sapi. Sama Nabi Musa ditinggal khalwat, ada Samiri buat patung sapi, patung sapinya bisa ngomong, bisa mengeluarkan suara. Akhirnya murtad semuanya nyembah patung sapi. Sampai Nabi Musa marah. Itu fitnahnya umatnya Nabi Musa. Fitnahnya umatnya Nabi Muhammad lebih bahaya lagi, harta. Banyak umatnya Nabi Muhammad yang disembah bukan Allah tapi harta. Orang yang dekat dengan Allah tapi nggak punya harta di mata orang rendah. Tapi kalau orang sekalipun jauh dari Allah suka maksiat, tapi kalau dia punya harta, di mata orang tinggi. Nah, ini ini fitnah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa lepas daripada fitnah tersebut, bisa menjadi orang-orang yang tidak tertipu oleh gemerlapnya duniawi insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini tadi adalah kalimat hikmah yang pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dua kalimat hikmah. Kalimat hikmah yang pertama, menadzara ila dunya bi ainai ra'sihi ra'a ghururan wa zura." Pada siapa yang melihat dunia dengan kedua mata kepalanya, maka dia melihat sesuatu yang menipu dan sesuatu yang buruk. Dan barang siapa yang memandang kepada dunia dengan kedua mata hatinya, maka dia ro'a habaan mansurah maka dia melihat sesuatu yang habaan manturo sesuatu yang habis yang tidak ada manfaatnya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hikmah yang kedua, fil hirsi 'alal mali halakuddin. Wa fil hirsi 'alal jahi halakuddini wal mali jami'an. Berkatalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, fil hirsi 'alal mali halakuddin. Di dalam ambisi kepada dunia halakuddin, maka itu akan mendatangkan kehancuran untuk urusan agama. Wa fil hirsi 'alal jahi di dalam ambisi terhadap pangkat jabatan kehormatan halakudini wal mali jami'an maka akan mendatangkan kehancuran untuk urusan agama dan kehancuran untuk urusan hartanya juga jadi yang gila dunia yang gila harta hancur agamanya yang gila jabatan hancur agamanya sama hartanya sekalian dua-duanya hancur ambisi kepada harta hancur agamanya jelas orang kalau sudah ambisi kepada harta segala macam cara digunakan untuk mengumpulkan harta nyuri siap korupsi siap mendolimi orang lain siap membunuh orang lain siap urusannya apa harta hancur agamanya waktunya sholat jumat mau ditutup tokonya sayang akhirnya nggak sholat Jumat perlunya untuk jaga toko ini mumpung masih rame sholat Jumat kan ada setiap hari Jumat hancur agamanya kenapa ambisi harta punya pegawai waktunya sholat nggak dikasih izin untuk sholat kenapa ini kalau pegawainya rajin sholat akhirnya jarang kerja karena ambisi terhadap dunia hancur agamanya. Kalau ambisi kepada pangkat, jabatan dan kehormatan, dunianya hancur, agamanya juga hancur. Orang itu kalau sudah ambisi jabatan, itu ngeluarkan apa saja untuk memperoleh jabatan kehormatan dia mau. Tahu aljah yang dimaksud di sini? Hirsi aljah, ambisi terhadap kedudukan. Aljah yang dimaksud di sini apa? Dia kepengen semua orang nganggap dia itu orang yang mulia. Dia kepengen semua orang itu hormat sama dia. Dia kepengen semua orang itu sungkan sama dia. Ini aljah, kehormatan. Orang kalau sudah ambisi terhadap kehormatan, terhadap pangkat, dunianya hancur, agamanya juga hancur. Kampanye buat jadi lurah itu sampai ratusan juta. Baru lurah. Kalau anggota DPRD gimana? Anggota DPR gimana? Sampai ratusan juta. Hartanya hancur. Akhirnya nggak kepilih. Biasanya ujung-ujungnya bunuh diri itu nanti. Sampai utang-utang siap. Nah, kalau sudah ada orang model kampanye sampai utang-utang, nanti malingnya paling banyak berarti. Pokoknya yang kampanye pakai bagi-bagi uang terus. Ini nanti kalau sudah jadi yang maling paling banyak dia. Kenapa? Gimana caranya supaya kembali lagi hartanya? Karena sudah ambisi sama pangkat. Dia mengira kalau sudah punya kehormatan di mata manusia, sudah punya pangkat di mata manusia, berarti juga punya pangkat di mata Allah. Padahal belum tentu. Berapa banyak orang dulunya dikawal. Kemana-mana dikawal. Mobil polisi selalu ada di depannya. Akhirnya dikawal juga. Cuma bedanya pakai borgol. Kawal pakai borgol masukin ke dalam penjara. Kenapa? Ambisi ambisi di dalam dunia di dalam harta itu bisa menghancurkan agama Katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul mali wal jahi yunbitanin nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'u al baqla cinta harta dan cinta kedudukan itu keduanya menimbulkan menumbuhkan sifat munafik di dalam hati sebagaimana air itu bisa menumbuhkan lumut bisa menumbuhkan tumbuhan dan ganggang-ganggang sudah cinta harta sama cinta kedudukan menimbulkan sifat munafik kalau ada orang kaya punya pangkat ngomong keliru di depannya dia. Ini kalau menurut saya hukumnya halal, padahal dia tahu hukumnya haram. Karena ngomong orang kaya, betul. Ini hukumnya halal. Semua pendapat Anda adalah benar. Kenapa? Yang ngomong kaya. Menimbulkan sifat munafik. Kenapa? Gila kekayaan dan gila pangkat. Orang kalau sudah gila kekayaan yang dihormati sama dia orang yang kaya. Orang kalau sudah gila sama pangkat yang dihormati sama dia orang yang punya pangkat. Makanya kalau mau lihat ini kalau orang cinta harta ini sudah menjamur di masyarakat kita. Kita kalau mau lihat orang lebih sering mana nyeritakan itu loh ada orang ilmunya luar biasa. Qurannya apal, seneng ngaji tafsir, seneng ngaji hadis, apalan hadisnya Masya Allah itu loh ada orang ibadahnya Masya Allah sholatnya di masjid terus puasa terus di mukanya memancarkan cahaya kenapa? karena sering ibadah kepada Allah atau sering dengar omongan itu loh tokonya aja ada delapan mobilnya ada tiga rumahnya di mana-mana lebih seneng dengar yang mana? lebih seneng dengar orang membanggakan hartanya orang lain. Kenapa? Karena cinta harta itu sudah menjamur di masyarakat kita. Coba ada satu orang, misalkan ibadah, sholat terus di masjid, istiqomah. Sholat di masjid, Senin Kemis puasa, kalau perlu puasa Dawud, ilmunya mumpuni, kemudian orangnya soleh, sama yang satu lagi orang kaya kayaknya kayaknya juga luar biasa rumahnya istana kalau perlu lantainya itu marmer semuanya kalau perlu WC-nya itu kayak rumahnya orang-orang lain jadi WC-nya dia seperti bangunan rumahnya orang lain kalau perlu itu yang lebih banyak disanjung yang mana yang banyak hartanya ini potret masyarakat kita sekarang lalu sudah punya toko tiga aja Wah ceritanya luar biasa. Kalau sudah baru bangun rumah punya mobil, wah diceritakan luar biasa. Padahal jarang bisa jadi hasil nipu itu. Nah, kenapa? Sering menghormat orang yang punya harta, akhirnya cintanya juga cinta sama harta. Itu potret masyarakat kita. Kemudian Katakan pula oleh Rasulullah SAW dalam hadis, bani dhoriyani ursila fi zaribati ghanamin bi asra'a ifsadan min hubbi syarafi wal mali fi dinir rajulil muslim." Apabila ada dua serigala yang kelaparan yang berbahaya, kemudian dilepas ke kerumunan kambing. Kira-kira gimana? Kacau kan? Ngerusak kan? Terkam sana, terkam sini, terjang sana, terjang sini. Itu biasa kumpulan kambing itu kalau sudah kumpul kelihatan rapi gitu. Kalau sudah diterjunkan dua serigala hancur semuanya. Musnah semuanya. Ada yang kabur, ada yang meninggalnya jadi bangke, Nah, itu dua serigala yang diterjunkan atau yang dilepaskan di kerumunan kambing itu kan sangat merusak sekali dan cepat merusaknya itu cepat dikatakan oleh Nabi sesungguhnya cinta pangkat dan cinta kehormatan itu lebih merusak agamanya seseorang dibandingkan dua serigala tadi merusak kerumunan kambing Cinta pangkat sama cinta kedudukan. Cinta pangkat sama cinta harta. Itu lebih merusak keagamanya seseorang. Kenapa? Orientasinya berbeda cara pikirnya. Kalau cuma maksiat-maksiat yang berdasarkan hawa nafsu, bukan maksiat hati, tobat insya Allah gampang untuk tobatnya, diampuni sama Allah. Tapi kalau maksiatnya itu berupa maksiat hati, Kenapa? Untuk tobatnya susah. Terkadang dia nganggap yang dia, yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh dia itu sesuatu yang benar. Dikatakan pula oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah innama halakun nasi bittiba'il hawa wa hubbith sana. Katanya di kitab Ihya Ulumuddin Sayyidina Ali kan yang membuat manusia itu hancur pertama mengikuti hawa nafsu dan yang kedua gila terhadap pujian dua hal ini yang menghancurkan manusia akhirnya yang dicari bukan ridhonya Allah akan tetapi pujian daripada makhluknya Allah kehormatan di mata manusia itu tidak menjamin kehormatan di mata Allah Uwais Al-Qarni ini mungkin pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu Uwais Al-Qarni itu orang yang sama Nabi Muhammad sudah diceritakan kepada para sahabat padahal para sahabat belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni bahkan dikatakan nanti di hari kiamat itu kila lil ibad udkhulul jannah nanti semua hamba sama Allah dikatakan ayo kamu masuk dalam surga wa yuqalu li uwais kif fashfa ayo hamba yang lain ayo masuk surga masuk surga kalau uwais jangan masuk surga dulu kasih syafaat dulu yang mau kamu ajak masuk surga siapa Uwais al-Qarni fayushaffi'uhu Allahu fi mithli adadi Rabi'ah wa Mudhar kemudian kata Nabi nanti Uwais itu akan ngasih syafaat kepada makhluk, kepada manusia itu sebanyak kaum Robiah dan kaum Mudor banyak sekali yang dikasih syafaat sama Uwais Al-Qarni untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah berkata sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, "Ya Umar wa ya Ali, Iza ra'aitumahu fatluba ilaihi yastaghfiru lakuma yaghfirullahu lakuma." Wahai Umar, wahai Ali. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ini sahabat yang hebat-hebat. Kalau kamu lihat dia, si Uwais ini, mintalah kamu sama dia supaya Uwais mau istighfar buat kamu. Nanti Allah akan mengampuni kamu. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Bukan berarti Sayyidina Uwais lebih hebat daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Tapi gimana Rasulullah itu menunjukkan tingginya derajatnya Uwais sampai orang yang lebih mulia dari Uwais Al-Qarni diperintahkan untuk minta doa sama dia. Ini juga sebagai dalil bahwasanya orang yang mulia itu tetap dianjurkan meminta doa kepada orang yang belum tentu kemuliaannya atau belum tentu lebih mulia daripada dia. Akhirnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu jadi khalifah waktu itu musim haji Umar bin Khattab mengumpulkan semua orang yang ada di tempat haji kemudian ayo berdiri semuanya Sayyidina Umar ala ijlisu illa man kana min ahli Yaman duduk semuanya kecuali yang orang Yaman semuanya duduk dari Irak, Persia, Mekah duduk semuanya kecuali yang orang Yaman. Kemudian duduk lagi kecuali orang yang dari Bani Murad. Duduk sebagian, yang dari Bani Bani lain duduk sebagian. Tinggal orang yang dari Bani Murad. Kemudian yang dari Bani Murad kembali lagi. Dari daerah Murad ini duduk kecuali yang dari daerah Koran. Quran itu tempat tinggalnya Uwais. Uwais Al-Qarani. Hanya dari daerah Quran. Habis itu semuanya duduk kecuali cuma satu orang. Dan orang ini termasuk pamannya Uwais Al-Qarani. Kemudian Zainal Umar tanya, "Aqraniun anta?" Kamu dari Quran? Kala na'am, ya betul saya dari Quran. Kala ata'rifu Uwaisan? Kamu kenal tidak sama Uwais? Kemudian dia jawab, "Wa matas al andalik ya um ya Amirul Mukminin, fa wallahi ma fina ahmak minhu wala ajan minhu wala ahwaj minhu." Ini pamannya Uwais kan? Wahai al Mu'minin, kamu ini orang hebat. Islam apa? Presiden dunia akhirat al Mu'minin ini. Kamu ini orang hebat. Kok kamu nanyakan Uwais kenapa? Memang ada yang namanya UAS di daerah kami, tapi sesungguhnya tidak ada orang yang lebih bodoh daripada dia, nggak ada orang yang lebih gila daripada dia, dan nggak ada orang yang lebih miskin daripada dia. Fabaka Umar, kemudian nangis Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar menyatakan, Abki li'annahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yadkhulul jannah bi syafa'atihi mitla Rabi'ah wa Mudhar. Aku ini nangis karena aku dengar Rasulullah itu pernah berkata, nanti akan masuk surga berkat syafaatnya si Uwais sebanyak kaum Rabi'ah dan kaum Mudhar. Banyak orang, ribuan orang akan masuk surga berkat syafaatnya Uwais. Akhirnya dicari Uwais. Di mana Uwaisnya? Oh wes, lagi kami suruh jaga unta-unta kami yang parkir. Eh, dicari sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Ketika dilihat unta-unta itu lagi parkir dan ada orang yang sholat di situ. Sholat ketika datang Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Wes ini mempercepat sholatnya. Kemudian Sayyidina Umar datang, kamu yang namanya Uwais, betul, dipeluk sama Sayyidina Umar. Umar dipeluk, sama Sayyidina Ali dipeluk. Kemudian Uwais tanya, kamu siapa? Kemudian Sayyidina Ali jawab, ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saya Ali bin Nabi Thalib. Kaget Uwais. Ya Amirul Mukminin, saya minta maaf kalau saya lancang ini itu. Sayyidina Ali bin Nabi Thalib kamu orang yang hebat pejuang dalam Islam mulai saya nama Sayyidina Umar ya Uwais tinggal di sini di Madinah mau nggak kata Uwais tidak mau saya itu nggak senang kalau sudah dikenal sama orang Wah Uwais kalau gitu kamu sekarang saya kasih surat itu dimanapun kamu berada kalau kamu membawa surat ini langsung gubernur daerah tempat tinggal kamu pasti memperhatikan kamu Siapa ya, kalau sekarang dapat surat dari pre presiden, di mana kita tinggal, mampir ke daerah Seragen misalkan tunjukkan bupatinya. Oh ya sudah, siapkan hotelnya, siapkan kamarnya, siapkan fasilitasnya, seperti itu. Dapat surat mandat khusus. Kalau misalkan jalan-jalan ke Surabaya, tunjukkan wali kotanya Surabaya. Oh ya, siapkan hotelnya, siapkan yang jemput. Dapat surat supaya dapat perlakuan khusus. Itu Uwais ditawari itu sama Sayyidina Umar. Lalu kita kan nggak pakai mikir lagi. Oh ya, terima kasih banyak. Ada Uwais kayak gitu, wahai Umar, aku tuh lebih seneng dalam keadaan seperti ini. Aku lebih seneng orang itu tidak kenal sama aku. Biarkan mereka dengan alamnya. Aku lebih seneng seperti ini. Sayyidina Uwais itu makanan sehari-harinya kalau pas dia nggak punya uang itu ngorek-ngorek di sampah Nanti dapat makanan yang sudah layak makan, dimakan sama dia. Gak lama kemudian anjing datang, kasihkan sebagian makanannya ke anjing. Hei anjing, kamu jangan nyala-nyala gitu, jangan jeguk-jeguk gitu. Kamu tahu kalau aku berhasil melewati suratul mustaqim, aku lebih mulia daripada kamu. Kalau aku jatuh masuk neraka, kamu lebih mulia daripada saya. Ngomong sama anjing, sama anjing tawadhu. Apalagi sama orang. Sama anjing aja tawaduk dia. Wais al-Qarani. Akhirnya sama Sayyidina Umar ya sudah, kalau kamu tidak mau harta, ini tak saya kasih uang. Satu kantong isinya dinar sama dirham. Ini buat kamu. Kata Umar, saya tidak butuh uang ini. Saya nanti ini saya jaga kambing-kambing unta-unta ini, saya dapat uang 4 dirham atau 4 dinar. Nah, saya nggak tahu Kira-kira saya masih punya umur enggak sebelum saya sempat menghabiskan empat dirham ini? Jadi dia merasa buat apa uang banyak-banyak? Yang ada di kantongnya sekarang ini belum tentu bisa dinikmati. Lebih duluan mana? Sempat menikmati atau ajalnya dulu yang datang? Itu Wais al qurani Akhirnya berpisah dengan Sayyidina Umar Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan Uwais Al-Qarani itu dianggap gila sama masyarakatnya, dianggap gila, dianggap orang yang paling miskin, dianggap orang yang paling hina. Rubba ash ash aghbar madfu'in bil abab law aksama Allahi la abarrahu. Kata Rasul, berapa banyak orang itu yang gembel, rambutnya kumuh, pakaiannya kumuh, mukanya dekil. Itu kalau dia di depan pintu rumahnya orang ditolak, suruh minggir, suruh minggir. Lau aksama alallahi la abarahu. Kalau ngangkat tangan untuk doa langsung dikabulkan sama Allah. Allah mesti punya hamba-hamba seperti itu banyak yang ada di alam dunia ini. Karena itu cerita ini kisah ini menggambarkan Sayyidina Uwais sekalipun tidak memiliki kehormatan di mata manusia, akan tetapi memiliki kehormatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita lihat sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali datang minta doa sama Uwais. Nabi yang merintahkan untuk itu. Dan cerita Uwais, cerita Uwais ini cerita yang mengharukan, cerita yang berkesan, tetap dikenang sampai selama-lamanya. Ini sudah terjadi kurang lebih 1400 tahun yang lalu, masih kita kenang sampai sekarang adalah orang-orang yang memiliki kehormatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadikan fokus tujuan hidup kita, cita-cita hidup kita bukan memperoleh kehormatan di mata manusia, akan tetapi yang kita tuju adalah kehormatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insya Allah tergolong hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, tergolong hamba yang mendapatkan kehormatan di mata Allah Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit cinta dunia, membersihkan hati kita dari penyakit cinta kehormatan, membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang lain, jadikan hati kita hati yang bersih, hati yang suci, hati yang layak mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala.